Walana beluak, walana nakum, Dan pasti kami akan menguji kalian. Nah, penerjemahan ini di dalam mushaf kita dan wa yang ada di sini walana nakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Penerjemahan wa sebagai dan ini juga sebenarnya kata mufasir kurang tepat. Kenapa? Karena wawu di sini menurut mereka bukan wawu atof, bukan wawu yang berfungsi untuk menyambung kalimat itu dengan kalimat sebelumnya itu yang kita terjemahkan sebagai dan itu wawu atop namanya dan juga bukan wawu nida dalam bahasa Arab wawu itu fungsinya selain atop ada wawu nida wawu untuk memanggil jadi kalau memanggil orang bisa dengan ya bisa dengan a bisa dengan wa ah Salim gitu itu panggil hmm. juga gitu ya Salim itu panggil juga tapi wa Salim itu biasanya panggilan yang ada nilai emosional yang sangat besar contoh kalau dulu ada cerita gitu ya pada zaman Al-Mu'tasim Billah itu ada seorang wanita di perbatasan yang dilecehkan oleh pasukan Romawi. Maka kalimat yang keluar dari sana adalah wa mu'tasimah gitu. Hai mu'tasim gitu. Aku dilecehkan di sini. Maka dalam sejarah konon wallahu a'lam. Konon Al-Mu'tasim Billah Khalifah Abbasiyah ketika itu mengirim pasukan yang kata dia saya akan kirim ujungnya sudah sampai ujung depan sudah sampai ke Romawi, ujung belakang belum berangkat dari Baghdad untuk membela wanita tersebut. Itu kalimat wawu itu untuk memanggil biasanya dengan dengan tekanan emosi. Seperti juga Saifuddin Mudafar Kutus ketika berangkat menuju Ain Jalut untuk menghadapi serbuan pasukan Mongol, itu dia mengucapkan kata-kata yang terkenal sampai sekarang juga, wah Islamah, duhai Islam gitu. Maka semua orang yang merasa terpanggil itu mengikuti dia. Nah, wawu di sini bukan wawu atok, bukan wawu nida, tetapi ternyata dia adalah wawu yang ketiga, yaitu wawu kosam, wawu sumpah. Jadi kata Mufasirin, wawu di dalam ayat ini, walana beluana bisyai iminal khawfi wal ju'i. Yang kita hafal ujungnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Itu ternyata wawunya adalah wawu kosam, wawu sumpah. Yaitu bahwasanya Allah bersumpah pasti akan menguji manusia walana beluwannakum pasti kami akan uji kalian bahkan dikuatkan dengan sumpah demi kata Allah demi pasti akan kami uji kalian nah maka bahagia yang terus menerus itu Hatta bagi kekasih yang paling dicintai Allah sekalipun kita akan mendebati kisah-kisah kebahagiaan mereka itu selalu berselang dengan beratnya ujian. Selalu berselang dengan beratnya ujian. Dan teman-teman yang kadang-kadang kalau menyikapi cerita dalam Al-Quran itu kemudian sepotong. Contoh, kalau dengar nama Yusuf, ya keinget cuma ganteng ya. Hmm. Padahal ganteng itu artinya diiriin sama saudara, dibuang ke sumur, dijual hmm. sebagai budak, digodain sama majikan, masuk penjara gitu ya. Kadang-kadang kita cuma ingatnya gantengnya aja, padahal ganteng itu membawa konsekuensi yang susah gitu. Yang berat tidak semua orang bisa menanggung. Demikian pula Ibrahim disebut oleh Allah sebagai Khalil Rahman, kekasihnya Allah. Nah kalau punya kekasih yang namanya Allah, kekasih manusia cemburu. Allah juga maha cemburu. Kadang-kadang Allah cemburu. Dikasih anak sama Allah gitu ya. Baru lahir sudah tinggalin Ibrahim, tinggalin di sana di tempat yang apa namanya tidak bertuan, tidak bertanaman, gersang, tapi batu-batu di Mekah gitu ya. Dan tumbuh sedikit gitu ya baru dilihat wah oh, lagi senang-senangnya lihat anak Allah cemburu lagi Allah menguji lagi ayo sembeli dia <laughs> gitu. kayaknya enak dapat kepanggilan kekasih Allah tetapi konsekuensinya juga berat jadi tadi bahagia itu nah, makanya kalau membacakan dongeng-dongeng buat anak itu kadang-kadang harus dimodifikasi bukan pangeran dan putri menikah mereka hidup bahagia selama lamanya tidak gitu ya pangeran dan putri menikah kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, sehingga mereka mendapat pahala yang besar. <laughs> Jadi kalau saya bicara cerita untuk anak saya, <laughs> dia saya saya ubah gitu. Sekarang protes karena sudah bisa baca, kok beda? <laughs> Jadi ini ini bagian dari apa yang kemudian kita lihat di sana. Nah, rekan-rekan insya Allah tadi kata Ukail jangan didoakan semoga bahagia, dan banyak anak, banyak anak juga belum tentu kebaikan. Meskipun uh, Rasulullah sendiri mengatakan ini mukasikum tifum al-umam yang kiamah. Aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat di depan umat-umat yang lain. Gitu. Tetapi tentu saja banyak itu belum menunjukkan apakah dia sesuatu yang sempurna kebaikannya. Kalau soleh semua sih oke. Okay. Kalau bikin keki semua jadi masalah. Gitu. Demikian pula kalau kita di Indonesia kalau doain pengantin itu mudah-mudahan langgeng ya dunia akhirat ya gitu ya. Apakah langgeng dunia akhirat itu pasti baik? Belum tentu. Ada pasangan yang diabadikan Quran langgeng dunia akhirat namanya Abu Lahab dan Ummu Jamil gitu. oh, itu kompak di dunia kompak nyakiti Nabi di akhirat kompak masuk neraka gitu. Jadi masya Allah semua doa semua doa yang kemudian eh, bukan diajarkan oleh Nabi ini ternyata mengandungi kelemahan-kelemahan. Sedangkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini ada doa yang sempurna, yaitu Barakallah ka. Apa artinya Barakallah laka? Semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Nah, kata kepada dalam bahasa hurufnya lam itu menunjukkan makna sesuatu yang kita berbahagia karena kita bersuka cita karena kita bersenang karena kita merasakan kenikmatan karena maka barokallahu laka barokah sendiri artinya ziyadatul khair di kulli hal, bertambahnya kebaikan dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, maka kita mendoakan supaya kalau dia dikaruniai kebahagiaan, nikmat-nikmat, kelapangan, rizki yang berlimpah, dan segala macam kebaikan yang lain yang membuat dia bahagia, dan kebahagiaan itu ada satu nilai yang jauh lebih besar daripada kebahagiaannya, yaitu bahwa dia baik, dekat kepada Allah, ter gabung ikatan yang semakin kokoh di dalam rumah tangganya indah gitu ya karena uh, kalau di Indonesia kemarin saya jadi dosen tamu di Fakultas Psikologi Undip gitu ya mereka ketika itu bicara tentang psikologi pernikahan dan mereka mengajukan data 80% persen kata mereka 80% persen perceraian di Indonesia terjadi karena persoalan ekonomi. Hmm. Saya bilang kalau Anda orang statistik saya terima data itu, tapi kalau Anda orang psikologi saya nggak mau ada bicara seperti itu. Loh, kok gitu? Iya, Anda harus lebih dalam menggali kenapa persoalan apa namanya? Persoalannya adalah ekonomi. Apakah persoalan ekonomi itu sesuatu yang kemudian bisa uh, Anda ambil konklusi sementara Anda harus menjelaskan fenomena ada orang yang ketika kemudian ekonominya masih merangkak, kehidupannya masih berjuang, Pak tidak? ya, kompak banget suami istri dekat banget. Tapi begitu kemudian mereka sudah mapas masalah-masalah itu itu mulai terjadi. Ya, Anda bisa menjelaskan dengan sederhana. Misalnya, dulu eh, yang paling ganteng suami, sekarang supir lebih ganteng daripada suami gitu. Dulu bisa dekat, ya satu-satunya hiburan adalah istri itu hiburan bagi suami, suami itu hiburan bagi istri gitu ya. Sekarang hiburannya sudah macam-macam, tidak bisa lagi membangun kedekatan-kedekatan yang mesra seperti dulu. Itulah tugas Anda, orang psikologi saya bilang ketika itu, anda tidak boleh hanya bicara 80 persen perceraian terjadi karena faktor ekonomi. Oh, itu tugas siaran statistik, bukan tugas Anda. Nah, ini Barakallah, semoga Allah memberikan barakah kepadamu dalam perkara-perkara baik ini. Ada seorang istri yang ketika kemudian eh, bertambah baik penghidupannya, bertambah lapang rezekinya, bertambah uh, nyaman kehidupan mereka semakin kompak mereka semakin indah di dalam kebersamaannya jadi dua-duanya semakin dermawan dua-duanya semakin uh, namanya eh, semakin saling memuliakan semakin saling menghormati dua-duanya semakin dikenal kebaikannya oleh orang lain gitu tapi ada juga ya, justru kenaikan kenaikan ukuran-ukuran kebahagiaan itu membuat mereka menjadi terjauh dari Allah bahkan terjauh di antara mereka dan terjauh dari Tuhan. Demikian pula kemudian doa kedua adalah barakallahu alaika wa baraka alaika dan semoga Allah memberikan barokah atasmu. Kata Allah atas dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang menimpa. Jadi kalau kita ini sudah tertimpa, <laughs> ya, tertimpa durian runtuh ya tetap aja sakit gitu kan. Sesuatu yang menimpa itu berarti sesuatu yang kemudian membuat berduka, sesuatu yang membuat merasa berat, sesuatu yang membuat dia, dia adalah musibah. Mubarakan. Alika maka dalam perkara yang bermusibah itu terharapkan semoga tetap ada barokah. Ada orang yang jatuh bangkrut kemudian rumah tangganya ubat. Tapi ada orang yang jatuh bangkrut kemudian makin satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain makin kemudian saling berintrospeksi satu sama lain kemudian semakin indah hubungan gitu. Ya. kalau di Indonesia dulu ada film judulnya ketika nah, itu filmnya Deddy Miswar gitu ya mereka <laughs> ternyata si suami terlibat korupsi ya. semua disita semua disita gitu ya dan kemudian hidupnya jadi betul-betul melarat tapi dalam kemelaratan justru ada kebaikan-kebaikan ada berkah-berkah hmm. yang kemudian mereka rasakan ini adalah doa. Wajah benak fi khair dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan. Jika terhimpun, terhimpunlah di dalam kebaikan. Nah, terhimpun di dalam kebaikan ini sebagaimana firman Allah yang akan kita bahas tadi sebagai pengantar doa itu kita ingat senantiasa doa untuk berkah di dalam sisi kehidupan kita kita kemudian mengingat satu <laughs> ayat yang sering dipasang orang di dalam undangan pernikahannya, tetapi jarang yang mau menggali nilai-nilainya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al Aruf ayat 21 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin Kata Allah, wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum bahwasanya telah Allah menciptakan untuk kalian bin anfusikum dari jiwa-jiwa kalian azwaja ala azwaja pasangan-pasangan hidup suami-suami istri-istri lipas punu ilaiha supaya kalian bersakinah kepadanya wajah Allah dan Allah jadikan bainakum di antara kalian itu mawat datang ada cinta yang mawaddah warahmah dan ada cinta yang rahmah nanti kita akan bahas satu persatu dari awal Allah mengatakan wamin ayat ini tanda kebesaran Allah bukan main-main. Ini tanda kebesaran Allah, dia serupa dengan bagaimana pergiliran malam dan siang, dia serupa dengan bagaimana bumi ini beredar, bagaimana kemudian langit itu ditinggikan oleh Allah, bagaimana kemudian kisaran awan dan hujan membawa rizki, bagaimana dia menumbuhkan pertumbuhan, bagaimana kita bisa berbeda-beda dalam bahasa, berbeda-beda dalam warna kulit, bermacam-macam. Semuanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan di sini wamin ayat ini termasuk tanda kebesaran Allah itu adalah bahwa Allah menciptakan bagi kita adalah kita saat hidup. Dan saking besarnya tanda kebesaran yang satu ini, bahwasanya di antaranya keterciptaan pasangan hidup itu, pernikahan itu menjadi syariat pertama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia. Nikah itu dari semua muamalah dulu di surga waktu Adam tercipta itu belum ada orang jual beli hmm. belum ada orang utang piutang belum ada orang muamalah muamalah yang lain belum ada muamalah pertama yang Allah jadikan dan itu menjadi syariat adalah ketika Adam dinikahkan dengan istri Hawa jadi nikah itu syariat paling tua sangat agung gitu ya jadi Allah ciptakan bagi Adam istri yang mereka dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi syariat yang paling tua dan karena tuanya syariat ini agungnya syariat ini betapa hormatnya dia di dalam Islam. Hatta bahkan ketika kemudian syariat nikah itu e, terjadi, dilakukan di dalam masa di mana fatrah, masa di mana kemudian risalah Islam itu belum hadir, maka bahkan pernikahannya di dalam Islam dianggap sah. Contoh terjadi pada putri Rasulullah namanya Zainab. Zainab binti Muhammad, Zainab binti Rasulullah itu menikah dengan Abul As bin Rabi, seorang dari Bani Aslam di Makkah. Abul As bin Rabi menikah dengan Zainab pada masa ketika wahyu belum turun. Mereka hidup berumah tangga di Makkah sampai pada satu masa, satu ketika, Zainab, putri Nabi ini memutuskan untuk berhijrah ke Madinah menyusul ayahandanya, Rasulullah SAW. Lalu Zainab menyusul ke Madinah dan mereka pun terpisah. Sang suami masih ber, dagang di Mekah masih menggenggam apa namanya modal yang besar dari titipan-titipan orang Quraisy sampai pada satu ketika satu masa akhirnya dia memutuskan juga untuk masuk Islam menyusul ke Madinah. Ketika dia menyusul ke Madinah dan memutuskan untuk masuk Islam, ternyata Rasulullah tidak mengulang pernikahan mereka sebagai tanda betapa besarnya penghormatan Islam terhadap syariat Luar biasa. Dan saking agungnya lagi-lagi Allah menyebutnya di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran sebagai mifakon galido, perjanjian yang berat. Perjanjian yang galit itu membelenggu bahkan. Gitu. Ya. Itu perjanjian yang membelenggu dengan beban yang sangat besar. Gitu. Misalkan ya. galido. Satu frase, misalkan galido itu muncul tiga kali saja dalam Quran. Dia muncul pertama kali tentang perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi ketika Allah mengambil perjanjian dari para rasul agung itu untuk mengemban risalahnya apapun yang terjadi hatta ketika pun mereka harus mati untuk itu. Yang kedua, Misakon Ghalidah itu muncul pastinya dalam perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Perjanjian antara Allah dengan Bani Israel ketika saking agungnya perjanjiannya sampai Allah itu mengangkat gunung Tursi ini di atas kepala mereka sehingga Allah mengancam kalau kalian macam-macam tak perjanjian ini tak pergi gitu kan seakan-akan sakit beratnya perjanjian itu dan yang ketiga namanya pernikahan itu adalah misalkan balita di perjanjian berat yang ketiga yang disebut misalkan balita yang disebut perjanjian yang sangat besar bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pernikahan biasa di situ. Nah, Wa min ayatihi an lakum min anfusikum. Bahwasanya Allah menciptakan dari yang sejiwa dengan kalian. Maka inilah para ulama dahulu memberikan pemahaman kepada kita kesejiwaan, gitu ya. Kesejiwaan di dalam hubungan pernikahan itu sesuatu yang harus sangat penting. Kesejiwaan di dalam memandang hidup ini, kesejiwaan di dalam menyikapi kehidupan ini, ini menjadi faktor yang akan menguatkan awal sebuah pernikahan. Nah, min angfusikum dari yang sejiwa dengan kalian. Maka di dalam Islam ada konsep kufu, kufu atau kafaah. Artinya selevel. Gitu ya. Selevel itu maksudnya konsep untuk memberikan kenyamanan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kalau yang dibahas oleh Syed Sabik dalam Fikus Sunnah, kemudian dikatakan, jumhur ulama bersepakat, kufu atau kafaah keselevelan, gitu ya, keselevelan dalam pernikahan itu yang mutlak hanya soal agama. Dalam soal lain bisa diperhatikan demi kenyamanan. Contoh soal pendidikan, soal kekayaan, soal uh, kebangsawanan, saudara birunya, soal status sosial di masyarakat, soal paras, tampang wajah gitu ya. Nah, itu semua demi kenyamanan bisa diperhatikan, tetapi tidak mutlak. Yang mutlak adalah soal bagaimana orang sejiwa di dalam memandang kehidupan, sejiwa di dalam melihat berbagai macam persoalan hidup ini, sehingga rumah tangga mereka itu kokoh, tidak mudah terguncang pada berbagai macam soal. Akidah yang sama, iman yang sama, yang kemudian melahirkan tasawur, persepsi yang sama terhadap hidup dunia, hidup akhirat, diri, pribadi, hubungan sosial, dalam segala aturan yang diatur oleh agama itu kesamaannya ini memudahkan orang untuk mencapai hal-hal berikutnya. Sakinah, mawaddah, rahmat. Jadi bagaimana kemudian eh, kesejiwaan ini ini menjadi satu penumbuh yang sangat agung di dalam kehidupan pernikahan itu. Litas kunu ilaiha supaya kalian merasakan sakinah dengan kehadiran istri itu. Realitas kunu ilaiha ini, kata Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya, meliputi setidaknya empat unsur. Kita bisa mengevaluasi kehidupan rumah tangga kita. Apakah empat unsur sakinah itu ada di dalam kehidupan rumah tangga kita? Litas kunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketentraman sakinah itu padanya, itu ada empat. Yang pertama adalah litaifu biha, yang kedua, litak tafu ma'aha. Yang ketiga, litamilu ilaiha. Yang keempat, litat ma'ilu biha. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, yang namanya litas kunu ilaiha itu meliputi keempat makna ini. Jadi yang pertama litaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadirannya. Yang kedua, litak tafu maha, supaya kamu bisa membangun sebuah atifah, ikatan hati dengan dia. Yang ketiga, litamilu ilaiha supaya kamu bisa merasakan kecenderungan dirimu kepadanya. Yang keempat, litatma ma'ilu supaya kamu bisa dan merasakan ketentraman dengan kehadirannya. Jadi ini makna sakinah. Pertama, litaifu biha. Jadi rumah tangga sakinah itu eh, parameter pertamanya adalah kebiasaan masing-masing pihak untuk menjaga kesucian dirinya dengan kehadiran pasangannya. Makna sakinah pertama bagi seorang suami dengan kehadiran istrinya adalah dengan hadirnya istri itu maka dia tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan Allah. Dia tercegah dari hal-hal yang keji. Dia tercegah dari dosa-dosa. Dia tercegah dari yang haram. Dia bisa berlari dari yang haram itu menuju yang halal. Dia berlari dari yang keji yang menuju yang suci. Dia berlari dari dosa menuju pahala. Itu kehadiran istrinya. Sakinah pertama-tama maknanya itu. Demikian pula kehadiran suami kehadiran suami pertama-tama maknanya bagi istri adalah agar istri juga bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya karena hadirnya seorang suami. Ini makna pertama dari yang disebut sebagai sakinah, yaitu bagaimana terhadirkan satu keadaan saling terjaganya kesucian pasangan itu. Yang kedua adalah litak taku ma'aha, supaya kamu bisa membangun atifah supaya kamu membangun satu ikatan batin satu apa namanya satu keadaan di mana kamu ya seperti kita syahadat syahadat itu la ilaha illallah gitu ya nggak ada yang lain cuma kamu <laughs> cuma Allah gitu ya Kalau Adal mali ini cuma istri ya tidak ada yang lain hanya istri satu-satunya atau tidak ada yang lain hanya suami bagaimana kita menghadapkan seluruh perhatian kita di dalam mencintai itu dihadapi kemudian eh, kepada yang lain tetapi pada yang satu itu itu namanya bisa ma'aha supaya kamu bangun atifah membangun satu ikatan batin dengan dia yang ketiga adalah litamilu ilaiha supaya kamu merasakan kecenderungan dirimu kepadanya ini terjemahnya lit tamilu ilaiha supaya kita ini nah, kepikiran <laughs> apa maksudnya. Jadi kenapa orang yang sudah menikah kadang-kadang lebih hemat daripada bujang? Kenapa? Karena kalau ah, bujangan gitu ya lihat sesuatu makanan gitu ya asal kebeli pengen kebeli ya diambil tetapi kalau sudah menikah, melihat makanan itu kepikiran pertama ya di rumah makan apa ya? Yang di rumah makan apa ya? Gadget gitu ya, ada kamera kayak ada apa kayak ada apa macam-macam gitu ya. Ibu jangan kadang-kadang pengen ada beli <laughs> gitu. Tetapi kalau sudah menikah ada kebutuhan rumah yang belum terpenuhi ya. ya? Kepikiran. Ini namanya lo ilaiha. Dan lo ilaiha itu di antara ciri yang lain kata guru saya Allah yang Hamdi Jimutarik Khalil adalah Eh, kepikirannya sama gitu. Contoh, HP saya ketinggalan di rumah. Saya sedang pergi. Istri saya itu nge-SMS saya. Bah tolong pulangnya bawain bakso ya bisa pilihkan hal yaitu idola. Itu HP ketinggalan di rumah. Enggak saya bawa. Tapi saya pulang di jalan tadi kepikiran beli bakso sesuai dengan apa yang diminta oleh istri. Dan kemudian pulang Iya, ya Allah makasih ya. Oh, oh tadi aku pesan bakso loh. Kamu pesan? Iya, tadi kan aku SMS loh. HP-nya kan di kamar gitu lagi di cas. Nah, ini vitamin ulaiha. Kalau kita kemudian sudah merasakan hal semacam ini, indah sekali gitu ya. Kita sepikirannya itu tersambung-sambung, sering nyambung-nyambung, nyambung-nyambung. Pun tidak tidak Bukan telepati, ini namanya di ditamilu ilahi hakata kasir. Ini namanya adalah kalau kamu menjadikan sakinah dalam hidupmu itu dia ternyata punya makna kecenderungan kepadanya. Karena mikirin terus, pasti lama-lama juga pikirannya pikirannya sambung, sambung. Yang keempat adalah litat ma'inu biha, supaya kamu merasakan itminan, supaya kamu merasakan mutmainnah dengan kehadirannya apa itu Milton? Itu ketenangan, ketenangan dalam dalam saat bersama maupun ketika meninggalkan. Ada ketenangan yang kalau bersama doang. Kalau pergi was-was gitu ya. Kamu kemana dengan siapa, sedang melakukan apa, <laughs> gitu ya, pulangnya jam berapa. Ya, ini ini adalah itmitan nah, ketenangan yang kemudian timbul baik ketika bersama maupun ketika kemudian saling meninggalkan. Mereka menjaga amanah masing-masing. Itu itmitan nah maka ketenangannya bukan seperti yang kemudian dikhawatirkan oleh Sedina Abu Bakar As-Siddiq tentang Abdurrahman bin Abi Bakar ketika menikah dengan Atikah gitu ya salah seorang wanita sahabiah yang sangat agung itu karena si Abdurrahman ini ketika menikah dengan Atikah itu merasa terikat betul-betul gitu ya jadi posesif gitu jadi kemudian jangankan pergi berangkat jihad pergi ke masjid aja berarti maafkan aku istriku, aku harus meninggalkanmu, aku harus ke masjid sebentar, ada sudah berkumandang, aku pasti akan merindukanmu gitu ya. Nah ini kan lebay jadinya lebay. Gitu ya. Jadi, nah itminan bukan seperti itu. Itminan adalah ketika suami pergi meninggalkan istrinya maka dia tenang. ketika suami pulang menemui istrinya dia tenang. Ketika istri bersamai suaminya dia dalam keadaan tenang. ketika istri ditinggalkan suaminya dia juga karena ada Allah SWT. Jadi bagaimana kemudian misalnya istri melepas suaminya pergi berangkat bekerja di cium tangannya, bang, ingat hal yang satu ini bang, istrimu di rumah, anakmu di rumah itu lebih lebih sabar lapar daripada lebih sabar nahan lapar daripada nanti di akhirat menahan siksa neraka nggak bakal sabar kan bang kalau siksanya siksa neraka bang jadi tolong abang pulang bawa yang halal doang bang jangan tambah tambah yang lain itu tenang gitu ya suaminya juga tenang istrinya juga tenang gitu dan juga ada cerita lucu tentang wanita-wanita Madinah gitu ya ketika ditinggalkan oleh para sahabat dalam perang Tabuk. Cerita ini sering saya ceritakan untuk istri saya ketika akan saya tinggalkan. <laughs> Jadi ceritanya <laughs> ah, Jadi ceritanya tentang wanita-wanita di Madinah ketika kemudian mereka ditinggalkan Rasulullah dan perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke 9 menjelang 10 Hijrah menjelang wafat Rasulullah SAW, beliau berangkat bersama 30 ribu orang sahabat. Di kota Madinah itu hampir kehilangan semua laki-laki. Karena banyak sahabat berangkat bersama Rasulullah. Nah, itu disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang susah, pasukan yang sulit. Karena mereka menjelang musim paceklik, musim panas yang sangat berat, saya membayangkan datang musim panas musim itu musimnya panas gitu ya, tapi ternyata hmm. nggak panas-panas amat. ya. <laughs> kalau kalau di eh, Saudi musim panas bisa 53 derajat Celcius gitu ya, di sini nggak nggak sampai ya Saudi. Nah ini ini eh, berat gitu ya, bisa sampai suhu yang sangat tinggi dalam keadaan paceklik, dalam keadaan Madinah rawan karena ditinggalkan semua lelakinya. Cuma kalau ada musuh datang menyerang gitu habis Madinah. Jadi ketika itu maka wanita-wanita munafik, wanita-wanita munafik di Madinah yang suaminya gak ikut berangkat perang gitu ya, itu kemudian ngejekin wanita-wanita mukminah gitu. Ibu kasihan banget tuh ya Allah, lagi musim kayak begini tinggalin suami bu aduh kalau saya nggak kuat bu tapi si ibu ya Allah gitu ya, ya. ini obrolan antara ibu-ibu kan gambaran kita seperti itu ini ya Allah si ibu anak masih kecil-kecil ya Allah sakit-sakitan begitu ditinggalin suami pergi berperang jangan-jangan nggak pulang aduh nggak kuat kalau saya bu mah gitu ya nggak kuat jadi kami asuh bu uh, lah suami biar di rumah jagain anak istri daripada ditinggal begini nggak jelas nasibnya tuh nggak berani juga itu gitu tuh <laughs> ini kata-kata wanita-wanita munafik kok ketika itu ketika menggoda gitu ya ketika mencobai wanita-wanita beriman itu apa kata-kata wanita beriman itu kata mereka begini inna madhabal akal wabakir razak bu yang pergi itu al akal tukang makan wabakir razak yang maha memberi rizki, yang melindungi, yang menjaga kami tetap di sini. Itu Allah swt Nah dalam hal ini bukan untuk melecehkan suami dibilang tukang makan ke dia. Tetapi ini tawakal yang sangat luar biasa kepada Allah. Jadi cinta yang mereka bangun, itmi, ketentraman yang mereka bangun disandarkan kepada Allah. Bukan disandarkan kepada sosok, bukan disandarkan kepada orang. Jadi kata mereka, ini nama madhabal akal. Eh, yang pergi itu kan sebenarnya hakikatnya cuma tukang makan. Oh ada rizki pun datangnya dari Allah bukan dari mereka. Mereka cuma jalan lewatnya aja ini kasihan deh si ibu tukang makannya tetap di rumah habis habisin jatah gitu kan. <laughs> Mendingan kami tukang makannya pergi. Kurang tahu. Jadi ini mata habal akal untuk rajak. Jadi kalau istri saya kalau ditanya orang kok pergi gitu ya. Nah itu sudah punya jawaban salah. Allah. <laughs> Ini nama dahabal akal untuk rajak. Ini ini satu bagian dari fitnah itu. Itu bagian dari sakinah itu Sakinah itu dari tidak terjaga kesucian kita dengan kehadiran pasangan. Kemudian sakinah itu artinya kita membangun ikatan hati dengan dia sehingga kita berjuang untuk mencintai. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang datang sendiri. Kalaupun sudah datang sendiri dia harus dirawat, ditumbuhkan, dibangun gitu ya. Kita membangun aktifah dan kita dengan suami kita. Yang ketiga, ditamil supaya kita kemudian merasakan kecenderungan kepadanya, kepikiran, kepikiran, kepikiran itu menjadi bagian dari firman Allah kepada kita ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu pemikiran yang paling mendasarnya itu. Pikiran yang paling mendasar, kecenderungan yang paling mendasar. Sampai pada tahapan di mana kita ini, nah kita tentram dengan kehadirannya, tentram bahwa kapanpun kita tinggalkan dia siap dalam amanah untuk menjaga apa-apa yang kita titipkan kepadanya, untuk kita ini yang kemudian disebut sebagai sakinah menurut Nabi Kita sepenuh ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, ada konfigurasi yang berbeda kata para mufasir. <clears throat> Depan tadi menggunakan kata kholako. Ini menggunakan kata ja'ala. Sakinah, itu kuno ilaiha itu masih terhubung dengan kholako. Allah ciptakan. Tetapi yang namanya mawaddah dan rahmat, itu dipreposisi oleh Allah dengan kata-kata Wajah Allah bainakum dan Allah menjadikan di antara kalian. Kalau menciptakan itu biasanya Allah wahdahu la syarikalah Allah tiada sekutu baginya Allah. Tindakan Allah sendiri. Tetapi yang namanya ja'ala menjadikan itu biasanya adalah karena hamba pun dilibatkan oleh Allah Subhanahu di dalam menciptakan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah Allah jadikan maka menurut sebagian mufasir ini menjadi penanda kalau sakinah itu seharusnya otomatis kalau syarat dan ketentuan kita penuhi dalam pernikahan kita kita menjemput jodoh itu dengan cara yang diridhoi Allah kita melangsungkan akad nikah walimah dengan cara yang diridhoi Allah sakinah itu nggak perlu dikhawatirkan insya Allah dan tetap pasti tapi yang namanya mawaddah dan rahmah ini kemudian memerlukan ilmu memerlukan keterampilan memerlukan satu uh, pengasahan sendiri sehingga kemudian dia bisa tercipta di dalam kita. Apa itu mawaddah? Kata para ulama, mawaddah adalah cinta yang menggebu-gebu, cinta yang bergelora, cinta yang kemudian menyala-nyala. Wallah alam, tetapi kita menemukan sedikit kesesuaian dengan apa yang digambarkan oleh Eric Fromm dengan erotik romantik love. Cinta yang kemudian mewarnai hidup kita secara erotis dan romantik dan kemudian membangkitkan uh, gairah hidup kita. Sementara rahmah gitu ya, cinta yang kemudian tak lagi bersyarat gitu ya. Cinta yang kemudian hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia seperti lagu kita waktu kecil. Nah, bagaimana hal, dua hal ini kemudian tercipta di dalam rumah tangga kita itu ternyata dengan ilmu. banyak bainakum wa rahmah. Allah menciptakan mawadah dan rahmah menjadikan ini hidup kita karena kita juga menggunakan ilmu. tapi di Jogja saya mendampingi Ustaz Pak Karyawan, dan sebagainya di Jogja Family Center. Dan selalu kesimpulannya sama, banyak masalah rumah tangga terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya ilmu untuk mengekspresikan cinta itu seperti apa. Jadi bukan karena kurangnya cinta, cinta mereka tetap utuh, cinta mereka tetap ada, cinta mereka tetap menyala, tetapi kadang-kadang kurangnya ilmu dan keterampilan untuk mengungkapkan cinta itu menjadikan masalah. Contoh, kita tidak mengilmui dengan baik, kita tidak dididikkan dengan baik tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan secara makruf. Padahal itu perintah Al-Quran. Eh, mu'asyaratum bil ma'ruf. Mempergauli. Eh, berkomunikasi. Membangun kemesraan. Dengan ma'ruf itu perintah Quran. Tapi ada ilmunya yang kadang-kadang terlarut oleh banyak hal yang kemudian ada di sekitar kita. Contoh, kita dulu diajari begini, cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Di dunia yang sesama lelaki ini berlaku. <laughs> Artinya, karena antara laki-laki yang satu dan laki-laki yang lain, ada tipikal bahwa ya kira-kira kebutuhan psikologisnya mirip. Kira-kira kemudian eh, meskipun karakter berbeda-beda, tetapi eh, ada ada pola yang ada pola yang kemudian lebih kurang sama. Demikian juga di dunia sama wanita. Kalau kemudian itu doktrin itu dipakai untuk kehidupan suami istri, kehidupan laki-laki perempuan, bermasalah jadinya. Karena Allah berfirman, walai sansa karukal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, kebutuhan psikologis laki-laki berbeda dengan kebutuhan perempuan. Ada banyak lelaki yang merasa telah mencintai istrinya. Tetapi istrinya tidak merasakan cinta itu. Kenapa? Karena sang laki-laki mencurahkan cinta kepada istrinya dengan mencerminkan kepada dirinya, saya ingin dicintai seperti ini, maka saya perlakukan dia seperti ini. Dan istrinya tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu sebagai cinta. Tidak nyambung. Demikian pula banyak wanita merasa mencintai suaminya, tetapi suaminya merasa istrinya tidak mencintainya. Karena, ya itu tadi, karena istrinya mencintai sang suami dengan cara bagaimana wanita ingin dicintai, bukan bagaimana cara lelaki ingin dicintai. Ada sesuatu yang tidak nyambung di sana. Walaisa zakar bisa kata Allah Subhanahu wa taala beda loh laki-laki sama perempuan ya. Beda yang sangat jelas dari soal anatomi saja sudah berbeda gitu ya, dari soal fisiologinya berbeda, mekanisme-mekanisme dalam tubuhnya saja berbeda gitu ya, dan kemudian apalagi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih batin itu berbeda. Kata dari soal fisik misalnya, kalau di kampus dulu berorganisasi kadang-kadang ini jadi masalah gitu ya tentang laki-laki dan perempuan. Konon, ini juga saya bukan dokter. Uh, belahan otak kiri dan kanannya dihubungkan oleh yang namanya corpus callosum. Pada wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Artinya apa? Konon, koordinasi otak kanan dan kiri lelaki itu uh, tidak sehebat perempuan. Tidak sehebat perempuan. Perempuan jauh lebih hebat dalam soal itu. Maka misalnya dalam soal multitasking, eh, perempuan lebih bagus daripada laki-laki. Eh, Komisi Transportasi Uni Eropa katanya mencatat gitu ya. Angka kecelakaan pada laki-laki yang menyetir sambil menerima telepon itu 400% lebih tinggi daripada kalau wanita yang kemudian nyetir sambil menerima telepon itu. Karena yang terjadi adalah eh, ada sesuatu yang beda laki-laki dan perempuan. Nah, multitaskingnya perempuan gitu ya narkoskolosis lebih banyak dengan laki-laki yang kemudian single tasking itu, itu terpengaruhkan dalam hidup rumah tangga kita. Eh, ibu-ibu uh, itu kan kita perhatikan luar biasa ya kalau sudah urusan rumah tangga. Bisa gendong anak sambil nyusuin, sambil tetap masak, sambil terima telepon, gitu ya. Sambil Wah, oh, apalagi arisan gitu ya, arisan ada di rumahnya, tetap ngobrolnya nyambung dengan orang-orang yang di arisan itu, sambil kadang-kadang baca buku gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, kalau wanita misalnya merasa bahwa suaminya harus multitasking seperti dirinya bisa jadi masalah. Kan? Abang, tolong sapu halaman depan. Oh iya, baru nyapu halaman depan. Habis itu tolong begini. Iya, habis itu ini ini ini. Iya, <laughs> itu sudah kemudian semakin menyempit semakin menyempit. Dia kacau gitu. Dia kacau sehingga laki-laki biasanya minta kepada istrinya kalau diminta melakukan sesuatu satu-satu dong gitu hmm. satu-satu dong nah, dalam melihat persoalan jadi begitu juga di dunia laki-laki mereka mengutamakan fokus artinya kalau berpikir kayak obat nyamuk melingkar ke dalam kalimat khas laki-laki terhadap masalah adalah intinya apa masalah ini intinya apa itu laki-laki jarang perempuan mengatakan intinya apa mas masalahnya itu intinya apa itu jarang jadi kalau wanita maka akan mengatakan jangan disimplifikasi mas, masalahnya nggak sederhana itu. Ah, itu kalimat perempuan gitu ya. Nah, maksud suami menyederhanakan supaya mudah ditemukan solusinya. Maksud wanita jangan dianggap itu disepelekan begitu. Ini juga masalah, ini juga masalah, ini juga masalah gitu. Dan wanita justru kemudian kecenderungannya obat nyamuknya keluar dihubungkan dengan berbagai macam hal lain gitu ya. Ada kejadian A gitu ya, itu terhubung dengan kejadian-kejadian yang lain. Sampai ada suami itu mengeluh, tolong Ustaz, masa istri saya itu kalau kemudian marah dia jadi historis historis histeris mungkin maksudnya bukan historis tetapi historis kok bisa iya kalau dia marah itu kesalahan saya saat itu A tapi kesalahan saya yang masa lalu semua dia ingat dan dia dia sebut semuanya gitu apa gitu historis jadi dia menghubungkan maka kalimat khas laki-laki yang intinya apa gitu ya nggak nyambung dengan kalangan perempuan jangan disederhanakan inti-intian ini masalah semua gitu nah ini kalau tidak dipahami jadi sumber masalah gitu. kemudian yang selanjutnya eh, di dalam menghadapi persoalan itu maka juga akan berbeda sikapnya antara laki-laki dan perempuan konon seakan-akan laki itu punya batas ambang batas aman yang lebih tinggi nggak terlalu khawatir kayaknya kalau ada masalah wanita lebih mudah panik tetapi karena juga wanita ketika menganggap itu masalah bagi mereka gitu ya, maka masalah itu diselesaikan dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Kalau ada masalah pertama-tama wanita biasanya, apa bu ini bu? <laughs> ada nangis, hmm. nangis. Mekanisme itu, nangis itu adalah melegakan apa yang menjadi beban-beban yang menekan di dalam nangis. Nah maka uh, di antara ciri lelaki yang tidak memahami bagaimana cara mencintai wanita adalah kalimatnya. Buat apa nangis-nangis itu nggak menyelesaikan persoalan deh. <laughs> Ini seorang laki-laki yang tidak memahami bagaimana cara mencintai wanita. Bagi wanita menangis itu penting. Menangis itu kemudian melegakan. Menangis itu bisa kemudian mengurangi beban. Menangis itu melepaskan sesuatu yang menghimpit. Dan apa gunanya nangis? Nangis itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Iya sih memang. itu ya, dalam alur logika laki-laki begitu. Menangis itu tetap penting. Kalau enggak, mana mungkin Nabi bersabda, mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis <laughs> karena mereka besar-besar. Ini nangis itu penting. Gitu. Nah, maka <laughs> ini rahasia kecil contoh bagaimana seorang laki-laki menghadapi istri yang menangis. Uh, Jadi kalau seorang suami mencintai benar-benar mencintai istri dengan ilmu, maka dia tidak akan mengatakan sudah dianti tentang istri. Bukan, kalimatnya bukan begitu. Seorang laki-laki yang tahu bagaimana mencintai istri, dia dia tidak menghapus air mata istrinya, tidak menghentikan ibu berhenti menangis, tidak, tetapi kemudian dia menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis bagi istrinya gitu ya, pundaknya gitu ya, tempat sandaran untuk bisa nangis sampai tuntas itu baru kemudian mencintai gitu. Itu rahasianya Don Juan, rahasianya Casanova katanya gitu. Ya, gitu. <laughs> Jadi bagaimana mereka menyediakan tempat untuk menangis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wanita ada ciri khas. Kalau ada masalah, curhat berbagi sharing gitu ada suami marah-marah istri saya itu gimana masalah, masalah kecil mata jelas RT tahu semua gitu. <laughs> nah eh, dalam pada itu seorang istri itu memang membutuhkan dia untuk bercerita untuk berbagi untuk sharing masalahnya dimengerti didengar difahami itu penting bagi mereka sehingga kalau mereka tidak menemukan telinga di rumah yang bisa mendengarkan semua ceritanya mereka akan cari telinga di tempat lain itu alami maka kalau seorang suami tidak ingin air rumah tangga sampai keluar, jadilah pendengar yang baik. Itu intinya. Dengarkan istrinya sepenuh perhatian, beri respon, dan kemudian juga apa namanya tanggapan-tanggapan yang menenteramkan. Ya, insya Allah. Ini wanita, laki-laki. Kalau ada masalah, dia menyendiri berkontemplasi, merumuskan solusi. Bukan cuma kita. Laki-laki itu kalau ada masalah speechless, nggak bakalan ngomong beda dengan wanita. Gitu ya Hatta seorang Ibrahim, hatta seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah meninggalkan anak dan istrinya itu di lembah Bakkah itu. Kenapa nama lembah Bakkah kok bukan Makkah? Itu sama kayak yang benar Yogyakarta apa Jogja gitu. Jadi jangan dimasalahin ada orang masalahin itu kata di Quran itu Bakkah kok sekarang namanya Makkah berarti bukan yang itu gitu. Ah itu sama dengan tanya mana yang benar Jogja apa Yogyakarta gitu. Dan Bak dan mem dalam bahasa Arab itu satu mahraj. Nah, lim itu huruf syafatayn huruf huruf bibir. Jadi uh, apa namanya pergeseran itu memungkinkan. Gitu. Ketika ditinggalkan di lembah Bakkah itu, itu Ibrahim nggak kuat ngomong itu sama aja. <laughs> diam diam diam tinggalnya itu. Set jalan pelan pelan ke arah utara dengan hati yang berat gitu. Jadi cuma berdoa di dalam hati Robbi ini askan dijual di jiwatin gue ini satu rumah Cuma berdoa dalam hati dan diam, nggak ngomong. Ketika Hajar mengejar dan bertanya, Hei Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Itu tidak Ibrahim nggak bisa jawab. Dia cuma nunduk gitu, menahan gelora di dada perasaan yang sangat berat itu. Jalan lagi terhimpit. Hajar tanya lagi, hey Ibrahim kenapa kau tinggalkan kami? Sampai tiga kali berturut-turut Ibrahim pun nggak bisa jawab. Nah ini istri cerdas. Yang dicontohkan ini adalah istri cerdas adalah kalau tanya tiga kali berturut-turut nggak dijawab sama suami, ganti pertanyaannya. Hmm. Ganti pertanyaannya. Jadi Hajar kemudian mengubah pertanyaan jadi apakah ini perintah Allah? Wow, seperti tersengat itu kan, berbalik. Iya, ini perintah Allah. Kak Hajar kemudian berpis karena itu dan mengatakan kalau ini perintah Allah. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kalimat yang berbicara. Juga Rasulullah Muhammad ketika istri-istrinya sepakat membuat beliau minta tambahan nafkah, itu beliau itu mengasingkan diri sebulan nggak mau diajak ngomong sama siapa-siapa sebulan. Dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Muhammad dapat wahyu pertama di Bahira, pulang. Itu kan shock. Orang sulit masuk. Dapat wahyu pertama kok shock. Coba refleksikan kita jadi Muhammad. Orang yang mikirkan nasib umatnya. Yang melihat betapa kacaunya, betapa rusaknya kehidupan manusia. Lalu tiba-tiba datang suara dari langit, datang-datang pemaksa. Ikhra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Dan intinya adalah Hai Muhammad, umat memang sedang bobrok, kacau, balau, nggak karuan, kami angkat engkau untuk menyelesaikan semua itu supaya beres. Gimana nggak shock kita? Itu wahyu itu bikin shock luar biasa hingga dalam sejarah dikisahkan dalam Sahih Bukhari Muhammad turun dari wahyu itu tersiok-siok berulang kali jatuh bangun tergelinding bahkan tetap jungkal sampai kemudian itu dia berkeringat dingin pucat pasti ketakutan di depan pintu rumah gitu ya Khadijah ya Khadijah zemiluni zemiluni zemiluni ya Khadijah itu dalam keadaan pucat pasti ketakutan menggigil luar biasa kalau kita jadi itu seperti apa ekspresi dan reaksi kita melihat itu menakjubkan banyak istri zaman sekarang yang tidak tahan untuk segera menanyakan kalau suaminya pulang pasti yang dilempar tubuhnya dilepaskan ke sofa sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki gitu ya itu kemudian kepalanya begini aduh Kan istri tahu suami ada masalah Karena cinta sama suami juga saya bertanya, Mas ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di, di dunia ini kalau ditanya ada masalah apa gitu, biasanya sama. Nggak kuat tidak ada apa-apa. Mas, kalau ada masalah aku kan juga cinta sama kamu masa kamu gak cerita sama aku gitu udah deh ini ah gak usah kamu pikirin cukup aku aja kamu gak percaya sama aku <laughs> jadi semakin meninggi gitu, bisa bisa jadi pertengkaran gara-gara kemudian tidak memahami bahwa pada saat seperti itu seorang suami membutuhkan ruangan untuk menyendiri, untuk berkontemplasi dan untuk merumuskan solusi bagi dirinya. Yang kita takjub dari ibu kita Khadijah radhiyallahu anha adalah dia tahu tentang prinsip Jadi begitu Muhammad pulang putar pasti ketakutan menggigil itu, dia tidak interogasi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu gitu kan? Tidak. Dia bawa pimpin ke kamar, dimasukkan ke kamar, tutup pintunya, dari balik pintu dia berdoa. Kau lebih tahu tentang diri. Kau yang bisa menjaga diri, bukan aku. Karena bagi Khadijah gitu ya, itu yang terbaik. Itu yang, yang cinta terbaik yang bisa dia berikan. Bukan untuk untuk cerita. Cerita dong mas, cerita dong mas. Ya. Mungkin si Rona Bawiyah ceritanya lain ya kalau Khadijahnya seperti kita zaman sekarang gitu ya. Cerita mas, cerita mas, ada apa kamu kok sampai seperti ini gitu tapi ternyata tidak. Dia memberikan ruang. Dia memberikan ruang yang sangat lepas bagi Rasulullah untuk meringankan diri. Karena kalau wanita cerita di awal masalah untuk meringankan beban, sebenarnya laki-laki juga suka cerita tentang masalah. Tapi kapan? Di ending ketika masalahnya sudah diselesaikan, dia akan cerita, dek kemarin ada masalah nggak sih? gimana mas masalahnya? Oh, tenang, sudah mas selesaikan. Nah, <laughs> ini tipikal cerita laki-laki begini, gitu ya. Beda dengan cerita perempuan yang kemudian panik, gitu ya oh gini gini gini nah demikian pula sebaliknya laki-laki kadang jam to conclusion ketika menghadapi istri yang bercerita istri cerita mas aku capek banget di rumah ya Allah rumah berantakan anak-anak rewel piring numpuk cucian banyak ah, ya Allah tamu berdatangan tetangga rese oh semuanya dikeluhkan gitu kan pikir suami oh istri saya ini susah urusan rumah tangga maka dia langsung masuk ke kesimpulannya dan kemudian menawarkan solusi itu. Oke saya, akan depan kita cari pembantu. Solutif ya, kalau istri susah ngurusin rumah tangga, cari pembantu itu menyelesaikan masalah. Bagi laki-laki, bagi istri kemudian yang terdengar dari kalimat itu adalah, oh jadi selama ini aku berbakti kepadamu dalam perjuanganku seperti ini, kau tidak hargai melebihi penghargaanmu terhadap pembantu. Nggak nyambung ya, kata laki-laki loh bukan maksudku begitu deh, tapi kamu bilang begitu gitu. Nah, saya sering mendapati ada aduan gitu. Dia itu sudah dikasih baik-baik, dibantu baik-baik, diberi solusi baik-baik, malah harus marah-marah. Oh, nggak nyambung ini komunikasinya gitu ya. Yang dimaksud oleh istri ketika dia bercerita betapa banyak yang harus dia kerjakan di rumahnya. Gitu. Di mana penghargaanmu? Kamu ngerti nggak, Aku berjuang habis-habisan begini Nah, kalau saham bisa mengerti, mendengarkan, menyimak dengan tekun gitu ya. <laughs> Kata kita di Indonesia mah bisa hemat anggaran <laughs> gitu. Jadi ternyata istri yang dipahami itu ternyata bisa mempunyai kekuatan yang maha dahsyat gitu ya. Kekuatan yang maha biasa. Nah, prinsip-prinsip kecil semacam ini kadang-kadang tidak kemudian menjadi satu pembelajaran bagi kita di dalam komunikasi rumah tangga kita lupa. Dan yang lain banyak sebenarnya gitu ya Contoh, wanita kadang-kadang berkomunikasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung karena kecerdasan linguistik mereka lebih tinggi. Contoh, Mas, anak-anak belum dijemput loh, aku masih harus masak. Artinya apa itu? Tolong jemput anak-anak. itu yang ngerti cuma wanita. Nanti <laughs> nanti. Mas, Mas, anak-anak belum dijemput loh, aku masih harus masak. Jangan salahkan kalau laki-laki menjawabnya dengan kalimat Oke, okay, nggak apa-apa, nggak usah dijemput. Mereka biasa <laughs> pulang sendiri. <laughs> nggak nyambung, gitu. Nah, buka rahasia sedikit. Saya mengalami tragedi kalimat tidak langsung ini di awal pernikahan. Boncengan berdua sama istri gitu ya, ya masih lugu-lugunya gitu, naik motor di Jogja, lewat rumah makan dia tanya, ya nggak pernah nggak, Saya bilang nggak. <laughs> Nggak, nggak, nggak, nggak, saya bilang enggak lapar, dan tetap jalan. Saya begitu sampai rumah makan yang lain ditanya lagi, ya lapar enggak? Enggak, oh, kok kamu tanya terus ya. <laughs> Gitu. Pulang sampai rumah dia langsung masak mie instan gitu. Begitu saya saru, ya Allah, <laughs> dia yang lapar. <laughs> saya langsung berlutut di hadapannya pegang tangannya tadi kamu yang lapar kenapa kamu gak ngomong kamu kalau bilang aku lapar yuk kita makan meskipun aku gak lapar aku lapar laparin demi kamu gitu. jadi agak nyambung karena kalimat tidak langsung itu jadi ini terjadi. Ada lagi yang mengeluh. Suami saya itu nggak pernah mau bantuin kalau urusan rumah tangga. Cara memintanya bagaimana? Ada lagi. Tipikal memang dan banyak laki-laki yang begitu. Bang, tolong sapu ruang depan ya. Oh ya, 30 menit lagi dia masih akan dalam keadaan yang sama baca koran atau kemudian main iPad atau main BlackBerry masih sama itu yang salah siapa gitu ya yang salah yang percaya bahwa dia akan melakukan atau kemudian salah cara meminta ternyata ada pihak yang meminta tolong pada suami itu ini rahasia juga untuk wanita dan tidak ada laki-laki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara ini gitu, gitu. <laughs> yaitu kalau anda minta saya melakukan sesuatu berdirilah di depannya kemudian tatap wajahnya tatap wajah dan katakan mas tolong satu ruang depan ya Iya, kalau dia bilang iya jangan pergi dulu, tetap di situ, tetap pandang wajahnya, tetap tersenyum wajahnya sampai dia bergerak itu caranya iya, iya. gitu rahasia sampai dibawain sapu enggak itu enggak perlu kadang-kadang enggak perlu enggak perlu dibawain sapunya itu tinggal begitu aja pandangin sambil senyum gitu itu enggak ada laki-laki yang nggak bisa takut dengan cara itu teman jadi ini rahasia rahasia kecil semacam ini kadang-kadang jadi ujung masalahnya jadi runcing jadi sesuatu yang gondoknya terpendam lama gitu ya dan kemudian jadi teringat akan itu di saat-saat ada masalah berat. Gara-garanya apa? Karena kemudian ini tidak diilmui dengan baik. Ada psikologi yang lain gitu ya. Laki-laki itu konon cara menjaga hubungannya seperti karet gelang. Dia membutuhkan waktu-waktu setelah e, terlarut gitu ya dalam keakraban dengan istrinya untuk kemudian dia butuh waktu untuk menjadi beberapa saat, beberapa jeda untuk mengembalikan satu perasaan dia sebagai kawamah, sebagai pemimpin. Kalau sudah akrab kayak kakak adik, itu bisa melukai. Nah, terus dia kemudian biasanya menjauh dulu sebentar. Kalau istri, padahal hubungan itu dipandang seperti gelombang lautan, katanya. Kalau lagi surut, ya surut, pasang, ya pasang. Dalam logika istri. Maka kalau suami agak menjauh, dia pikir, ih, ada masalah di antara kami. Begitu suami sembuh dari menyembuhkan dirinya untuk kembali menjadi mesra tadi, datang kemudian bermesra, istri kadang-kadang ngapain nih kemarin cuek-cuek tiba-tiba sok mesra begini kemudian jaga jarak jadi masalahnya semakin terus terus kami juga menemukan kasus di mana kemudian ya itu ujungnya masalahnya cuma pemahaman tentang bagaimana cara menjaga hubungan contoh laki-laki itu menghitung perempuan enggak jadi bagi perempuan mencintaiku ya mencintaiku dan seluruhnya mencintaimu ya mencintaimu dan seluruhnya itu perempuan laki-laki itu menghitung kalau aku sudah sama kamu sekian jam aku pengen punya waktu untuk diriku sekian jam <laughs> kalau aku sudah kemudian memberi kamu sekian maka aku perlu untuk memberi diriku sekian itu laki-laki aku merasa berhak untuk memberi pada diriku sendiri sekian itu laki-laki jadi kadang-kadang yang semacam ini kalau tidak dipahami menjadi Nah, sumber-sumber gondok-gondok yang tertimbun-timbun dan sayang sekali menghabiskan energi kita padahal bisa dipakai bisa digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih produktif kita. Wajahlah bainakum mawaddah. Allah jadikan berikan mawaddah. Tapi mawaddah itu sulit tercipta ketika kita tidak mengambil ilmu. Warahmah, apalagi rahmah. Cinta yang kemudian mengambil inisiatif. Cinta yang kemudian menyajikan yang terbaik. Cinta yang kemudian ah, banyak suami itu lebih ganteng ketika berangkat daripada ketika pulang. Padahal Nabi mengajarkan sebaliknya. Di betapa Nabi itu mengatakan, siwak ini, menggosok gigi itu, pertama yang beliau tekankan adalah untuk Allah ketika akan salat. Yang kedua adalah untuk istri. Ketika akan ketemu istri, selalu Nabi itu menyegarkan mulut. Baru yang ketiga untuk tamu. Nah, tamu aja nomor tiga. Kita ini kadang-kadang pergi ke, ke tempat lain entah siapa yang mau kita temui kita dagangnya lebih lebih betulan daripada kalau ketemu istri. Nah, maka Nabi itu mengajarkan kalau beliau pulang dari satu ekspedisi sebuah itu biasanya beliau ngecamp dulu di luar kota Madinah semalam. Untuk apa? Beliau kirim utusan masuk kota Madinah agar apa? Agar para istri menyiapkan diri menyambut suaminya, entah nyambutnya masak, berdandan, kemudian ini macam-macam gitu ya. Sementara suami-suami juga disuruh di situ untuk mencukur kumisnya, merapikan jenggotnya, mewangikan tubuhnya, mandi. Supaya ketika pulang, dia pulang dalam keadaan terbaik bukan pulang sisa-sisa. Nah, kalau di Indonesia saya sering ketemu bagaimana kemudian di dalam pembinaan keluarga itu, ya suami pulang itu sisa, bukan cuma untuk istri, kadang-kadang untuk anak gitu ya. Kita capek kan? Gimana terbangun sakinah mawaddah warahmahnya kalau kemudian pulang dalam keadaan seperti itu diajak anaknya main sebentar saja ya. dia ngerti capek Cuman yang diharapkan ketika pulang itu adalah the best, terbaik. Maka <clears throat> saya selalu menyarankan teman-teman kalau pulang kerja itu sebelum sampai ke rumah mampirlah satu tempat untuk menyegarkan diri minimal berwudu kalau bisa gosok gigi atau wangikan tubuh ketika ketemu istri anak kita dalam suasana segar fresh meskipun itu hanya akan bertahan 30 menit 30 menit saja kesegaran itu hanya akan bertahan 30 menit. Kan, karena memang aslinya kita capek beneran gitu ya tapi karena di apa di doping <laughs> pakai pasta gigi di doping pakai parfum kita kemudian disegar beberapa saat tetapi 30 menit itu akan sangat berharga kita pulang soal pulang kemudian menatap secara luar biasa 30 menit bersama anak gendong anak gitu ya dinaikin anak jadi kuda-kudaan dan lain sebagainya itu selama 30 menit awal itu, itu sangat berharga daripada pulang dalam keadaan memang sudah dibawat, gitu ya istilah di Indonesia dibawat. Padahal berangkatnya 100 watt. Gitu. Pulang sudah 5 watt. Ini juga terjadi di keluarga-keluarga dakwah. Gimana kemudian survei kami di pembinaan keluarga di ketika itu, ada banyak anak orang-orang yang bergiat untuk dakwah itu ternyata anaknya bilang saya kalau gede nggak mau dakwah-dakwah. Kenapa? Papa itu dakwah, Abi itu dakwah, Umi itu dakwah, tapi di rumah nggak ada untuk kami. Semuanya tinggal capek di apa diajak ini capek pengajian <laughs> di apa ajak main gitu ya nah, kamu kan tahu kan eh, baru pulang dari misi pengajian nah karena apa karena 30 menit yang berharga itu tidak butuh mereka manfaatkan dengan cara menyegarkan diri uh, berstimulasi diri untuk segar ketemu segar 30 menit itu sudah sangat berharga bahwa habis itu minta izin mbak harus istirahat dulu ya karena sudah dalam keadaan capek juga mereka akan mengerti tapi 30 menit pertama itu harus membangun kesempatan harus membangun kesembuhan kalau kita baca sejarah dakwah itu kita malu ya. ada cerita tentang Ummu Usama istri Ustaz Hasan Ismail Al-Hudaibi di cerita di dalam biografi beliau itu konon istrinya Hasan Ismail Al-Hudaibi itu kalau ditemui di waktu duha nggak mungkin pakai pakaian waktu subuh di waktu duhur pakaiannya sudah beda lagi dengan pakaian waktu duha ketemu waktu asar pakaiannya sudah beda dengan waktu duhur ketemu waktu Isya, pakaiannya sudah berbeda dengan pakaian waktu Asar. Itu kan high cost. <laughs> Tetapi itu apa yang kemudian kemudian beliau maksudkan dari itu adalah beliau siap setiap saat menyambut suami dalam keadaan terbaik. Kapanpun suaminya pulang, jam berapapun itu. Waktu itu kan belum ada SMS, aku mau pulang jam sekian. Gitu. <laughs> Jadi kapan suaminya pulang nggak ngerti, tapi dia mencoba untuk senantiasa tampil terbaik di saat-saat Ini, ini satu teladan yang luar biasa itu bagaimana kemudian dibangunnya sebuah hal sampai nanti ada cerita juga tentang eh, satu marafil misalnya yang istrinya juga begitu nanti beliau itu suka ketika istrinya sudah meninggal pasti akan nangis kalau lihat jus jus mangga kenapa karena selalu istrinya itu kalau dia pulang nyambut dia dengan jus, jus mangga gitu nyambut dia dengan jus mangga gitu dengan pakaian yang eh, sudah rapi sudah wangi dan dia semangka menyegarkan suaminya itu sesuatu yang kemudian sangat sangat ahli sangat sangat berharga dan ini mawadah rahmah ini kita bangun dengan ilmu dan jangan malam ah masa begitu begitu aja diurusin ini ada suami mengatakan udah istri saya ngerti kalau saya mencintai dia nggak perlu saya ungkapkan tiap hari I love you I love you I love you buat apa padahal itu sebuah usaha yang diharapkan itu bukan yang diinginkan dan Bagaimana kita tidak melakukan itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana mempergauli wanita dengan baik, istri dengan baik. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi adalah yang terbaik terhadap istri, terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik terhadap keluarga. Bagaimana Nabi membuatkan panggilan khusus yang sangat indah untuk istrinya. Bagaimana Nabi kemudian kadang eh, kadang-kadang menghadiahkan sesuatu yang sangat-sangat uh, Sederhana saja tetapi kemudian menjadi kejutan-kejutan manis istrinya. Bagaimana Nabi membangun kebersamaan sampai kita itu baca hadis itu malu ya. Sampai di kamar mandi gitu ya, sampai di arena olahraga, sampai di tempat pertunjukan. Ini membayangkan Nabi nonton pertunjukan bersama Aisyah pertunjukannya ini disaksikan oleh umum dan Nabi ingin memberi contoh kepada kita disaksikan oleh umum bagaimana Aisyah itu duduk di sini kemudian pipi nempel pipi gitu nonton gitu kita kadang-kadang heran gitu ya kenapa kalau orang nggak halal maksudnya belum menikah itu kadang-kadang begituan di depan umum santai aja kalau sudah menikah malah malu gandengan tangan aja malu Wah Nabi mencontohkan betapa ungkapan-ungkapan seperti itu adalah sebuah sebuah hal yang kemudian berharga dan berpahala <laughs> gitu ya di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi eh, indahnya sampai-sampai sekedar nah, jangan jangan jauh-jauh gitu ya. sampai kalau dalam hadis riwayat Imam Tabrani kalau tangan seorang suami memegang tangan istri dan dosa-dosa berjatuhan dari seluruh jemaat sampai sebesar itu yang kemudian Allah janjikan kepada kita di dalam kehidupan ini yang dipenuhi oleh pahala-pahala kalau kita kemudian ini dan ini menjadi satu jalan bagi kita untuk ku ampusaku aku jaga dirimu dan keluarga dari api neraka dengan satu hubungan yang akan dan mesra ini maka pesan-pesan ilahiyah lebih mudah untuk dihidupkan di antara kita. Saling memberi nasihat, saling memberi masukan, saling berbicara. Saya membayangkan betapa indahnya yang akan kita bahas besok, misalnya tentang Ibrahim dan Ismail. Ketika ayah mendapatkan satu amanah yang berat, anak bisa mensupport, istri yang bisa mengerti. Itu sesuatu yang pasti terbangun karena memang ada sesuatu yang diselesaikan yaitu surah Arab ayat 21. Segera demikian, Wah, gak terasa sudah jam 9 hampir. <laughs> Terima kasih eh, atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali ke Pak lagi. sebagai moderator. Ya, Alhamdulillah. Eh, Jazakallah khairan khairan tetap atas eh, tausiah dan penjelasannya. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari. Nah, insya Allah sekarang 20.32 masih ada 28 menit nih kalau ada soalan soalnya ada dua dari Malaysia oh dari Malaysia Teruslah. ah, masya Allah tak faham jadi ini kira <laughs> tangga oh, di Malaysia duduk mana duduk kat mana paling <laughs> Jaya Petaring Jaya ah, Alhamdulillah Insya Allah saya dijemputkan uh, eh, bulan Oktober nanti di IAUN. Ah, Sering ke Malaysia? Uh, adalah sikit-sikit. sikit. <laughs> Tahu je. tak lah cakap. Tahu je. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mana? di mana? Maksudnya? Oh iya. Ada Ada tak? <laughs> Jom kita lihat. Dah lama di duduk di Thailand. Di Jepang Study yang uh, Ada banyak kawan Malay di Oh, banyak. Iya. Ada banyak ya. Biasanya kita orang Indonesia di diundang, diundang, dijemput, dijemput. <laughs> Ini salah dia. Dijemput <laughs> ditunggu di rumah. Biasa. <laughs> Tak paham eh? Mana? Cepet maksudnya diundang. Pernah jadi ya? Dijemput sama Amin. Diundang di, di teks. Dijemput jam dijemput artinya diundang iya. dalam bahasa amin amin amin amin dijemput eh, dari Indonesia jemput aja pick up ah. bahasa Indonesianya Jemput artinya pick up. Oh. Ini saya tunggu. Uh, macam Macam macam lebih pusing belakang. Lebih pusing. mana lebih putar, belakang. Putar ke belakang. Ah, tapi pada Indonesia pusing. Pusing, pusing sakit kepala, pening, pening. Tolak saja banyak yang ditolak itu, tolak dorong <laughs> pas tolak hmm, banyak sih tahu pertanyaan alhamdulillah <laughs> sila sila itu pak Salib uh, eh, uh, eh, kalau harus terus terang uh, saya kan punya suami uh, orang alhamdulillah alhamdulillah berarti ya, sudah sudah Islam sudah gitu. tapi e, masalahnya dia nggak e, apa nggak sakit sakit Mm-hmm. belum belum kalau Uh-huh. Ah. saya masih berharap e, masih berharap ya e, apa untuk ya ikut kita ya Betul. tapi alhamdulillah e, saya masih mungkin anak saya tidak hmm. tidaknya. cuman uh, apakah saya sebagai istri harus terus mengingatkan dia gitu pak kali ayo kapan jadi hmm. tapi dia masih bilang eh, don't worry katanya you never know hmm. nah kalimat itu yang selalu saya tunggu gitu tapi hmm. apakah ini ujian juga buat saya dari Allah untuk tetap eh, hmm. untuk tetap apa menerima dia ya mungkin uh, saya sudah sendiri kalau di sini udah lingkungan dia juga mungkin hmm karena lingkungan yang susah membuat dia supaya jadi Islam okay. yang seperti kita. Baik, baik. Itu gimana cara kita menghadapi masalah yang ya. begitu? Subhanallah, masya Allah ini berat, betul <laughs> ya. Jadi memang eh, Allah itu memberikan kepada kita kemuliaan bertingkat-tingkat. Ada yang kemudian kita diberi amanah soal masalah ini ringan-ringan saja gitu saya dijumpakan istri pertemuan pertama 8 Juli, 12 Juli, pertemuan kedua, pertemuan ketiga 18 Juli lamaran di rumahnya, 20 Agustus sudah menikah. Gampang kan aja, mudah aja. deh. kemudian alhamdulillah saling mengertinya juga mudah saja. Uh, eh, karena mungkin level saya memang level nggak nggak nggak nggak dikasih berat-berat sama Allah soal ujian dalam soal pasangan. Saya appreciate luar biasa tentang eh, bagaimana kemudian eh, niat besar, niat mulia untuk benar-benar membimbing suami supaya bisa kemudian kapah juga di dalam berislam. Ini sesuatu yang insya Allah eh, sangat mulia. Apa ikhtiar kita? Pertama doa. Oh, kalau dulu eh, usaha dulu <laughs> gitu ya enggak. Ikhtiar pertama dalam soal dakwah itu doa. Ini jelaskan Ibnu Qayyim ya dalam soal dakwah kepada orang-orang yang belum terbuka hatinya maka ikhtiar pertama adalah doa. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Hatta Abu Jahal aja didoain kok. Abu Jahal aja didoain. Umar yang waktu itu suka nyiksain orang-orang yang beriman didoain supaya dapat hidayah. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang tidak salah. Ini bagian terpenting. Dulu uh, banyak kiai punya murid-murid yang berhasil dan berbakti kepada beliau. Beliau tidak takut melupakan beliau. Sekiranya faktornya adalah doa. Jadi dulu di pesantren itu terkenalnya dua. Kalau e, santri yang teramalkan akan sukses itu biasanya dua. Satu kalau nggak pinter banget, dua nakal banget. <laughs> Ini biasanya sukses. Kenapa? Dua inilah yang paling banyak didoain. <laughs> Ya, biasa-biasa ya, Yang biasa-biasa saja enggak. Yang enggak ekstraordinari enggak didoain gitu. Nah, ini dua orang ini biasanya sukses gitu ya. Kalau enggak yang pinter banget, dia kemana-mana, pandai sekali, dia menjadi pendamping gurunya gitu ya diajak bawain kitabnya gitu ya kalau mengajar atau kalau pergi kemana bawain apanya gitu. jadi asisten kemana-mana atau yang banyak dijawab gitu. sini sini sini oh, susah bener ngaji gitu sampai ada dulu di pesantren saya waktu nyantri 96 sampai 99 di Musyar itu itu ada sampai digelarin namanya kliwon. Kenapa? Ngajinya cuma tiap kliwon. <laughs> susah banget suruh ngaji gitu ya. Bangun subuh susah itu susah lagi. Tapi ketika kemudian lulus selesai dari pesantren, yang pertama mimpin pesantren besar gitu ya, itu dia. Ketika lulus dari pesantren, yang mimpin pesantren besar itu dia jadi kiai gitu, benar-benar jadi kiai dan punya pesantren besar itu dia gitu. 3000 santrinya nggak main-main wah gitu. <laughs> gitu? Saya juga bertanya-tanya lah, ini dulu orang yang kemudian di itu dijewar-jewar didoain doain <laughs> karena kemudian itu doa itu luar biasa. Jadi pertama ikhtiar besar kita adalah soal doa. Yang kedua, hmm, berdoa yang kedua adalah kata Ibnu Qayyim al itu uh, mendawai mereka yang uh, belum terbuka hatinya ini setelah kekuatan doa itu adalah bilbayan dengan memberikan penjelasan dan itu pun bertingkat-tingkat. Uh, Jum'ah Amin Abdul Aziz Rahmat taala memberikan kepada kita sejumlah itu. Dan prinsip-prinsipnya loh menjelaskan kepada orang yang belum terbuka hatinya itu. Yang pertama, at taklim qabla ta'rif. Ikat dulu hatinya sebelum kamu kenalkan diri kita. Jadi ikat dulu hatinya. maksudnya apa? Kita mengenalkan kepada dia gitu ya. Kalau prinsip besarnya al kau belajar wah Kamu berikan teladan sebelum kamu ajak dia. Bukan, kamu berikan teladan sebelum kamu ajak dia. Nah, ya, ada ada ada kata-kata at kau belajar ta'rif. Kamu ikat hatinya sebelum kamu kenalkan dia kepada apa yang apa yang kemudian menjadi prinsip-prinsip kamu ada saat-saat di mana kita kemudian mengalah dalam hal-hal yang tidak tidak apa namanya tidak melanggar kesyariat kesyariatan gitu ya kita membersamai dia dalam hobi-hobinya kita mensupport dia dalam hal-hal yang uh, dia sukai gitu ya kita memfasilitasi dia kita memberikan uh, ruang bagi dia untuk mengekspresikan dirinya dalam hal yang disukainya itu itu taklif itu mengikat hati kita memberikan hadiah-hadiah kecil, kita kemudian memberikan perhatian. Nah ini taklif, ini mengikat hati sebelum mengenalkan. Dan nah, mengenalkan itu terbuka kesempatannya. Itu paling indah kalau dia sudah bertanya. Hmm. Ada saatnya kita berinisiatif, oke, okay. dengan cara-cara yang indah gitu ya. Kalau di Indonesia ada iklan cari wangi itu, nah, kalau mau ngomong sama suami bikin teh dulu, terus ajak teh bareng gitu ya. Mau ngomong pada apa atapnya itu bocor gitu ya. Hmm. Tapi nggak bisa kalau menyampaikan langsung gitu ya. Maka yang dilakukan adalah diajak minum teh bersama-sama, lu diajak jalan-jalan sedikit-sedikit ke tempat yang bocor yang bocor. <laughs> Lalu kemudian dia bilang ada yang bocor, coba lah tengok ini Cara menyampaikan itu ada jalannya gitu ya, ada ada step by yang untuk menuju ke sana. Tidak langsung, tidak frontal dan hindari membandingkan, hindari kemudian kamu kok nggak kayak itu sih? Nah itu kalimatnya nggak boleh diucapkan kamu kok gitu ya kamu tuh harusnya uh, yang seperti ini dihindari komunikasi yang kursif seperti ini ini tidak akan uh, tidak akan tidak akan bernilai gitu ya. ketika kemudian kita tidak imbangi dengan tadi letak dia pada pendekatan hati baru ta'arif baru kemudian pengenalan pengenalan pengenalan pada dia itu ya sekedar kita menunjukkan begini loh begini loh dengan action lebih utama gitu ya. kemudian juga eh, kadang-kadang uh, kadang -kadang kita komentari dengan kata-kata. Baru sudah itu ada at-ta'rif qabla taklif. Kita memberikan kepada dia satu apa namanya? Satu pengenalan dulu sebelum membebani dia. Jadi jangan langsung dibebani. Harus begini jadi muslim itu, harus begini jadi muslim itu. Enggak. kita kenalkan dulu. Baru nanti membebani itu ketika dia merasa sudah tidak terbebani. Sehingga nanti ada prinsip-prinsip yang lebih turunan lagi. Seperti Bashiru wala tunafiru. Mereka bergembira jangan dibuat lari. Yasiru wala Asiru, Mudahkan jangan dipersulit. Aku mau sholat tapi bacaannya nggak mungkin apal deh aku. Dia mungkin akan mengatakan begitu. Jangan dibuat lari dengan mengatakan, oh harus apal. Nggak sah kalau nggak apal bacaan sholatnya gitu. Misalnya gitu. Ini membebani. katakan kepada dia, ya sedikit-sedikit yang penting kamu gerakannya udah bisa. Gitu. Yang penting kamu uh, udah udah udah tahu waktu-waktu jadi dikit-dikit fatihah dulu aja karena bacaan yang rukun cuma fatihah sebenarnya lain itu kan tidak rukun gitu yang membuat sah yang menentukan sah tidaknya cuma fatihah yang lain enggak artinya ruku tanpa bacaan gitu ya sujud tanpa bacaan gerakan-gerakan yang tanpa bacaan itu tidak membatalkan salatnya yang biasa salat yang itu pun hanya fatihah kok baca itu dan itu pun harus dibimbing sedikit sedikit sedikit contoh gitu jadi basyiru walaupun nafiru beri kabar gembira jangan dikuasari beri penghargaan ini eh, ya Allah keren aku makin bangga makin cinta deh kalau gitu. yeah, gitu kan. kadang-kadang begitu ada istri mau dakwain suami tapi nggak pernah muji kalau dia baik gitu kan nggak pernah memberikan apresiasi nah ini Basyiru wa tu'asir. Ah, eh, basyiru Beri kabar gembira jangan dibuat cari. Yasiru wa la tu'asir. Mudahkan jangan dipersulit. Jangan yang susah-susah dulu. Ada seorang mubarik yang berdakwah di kalangan Tionghoa di Indonesia itu cerita. Ada dai di kalangan Tionghoa. Nah, pas mengajak Tionghoa masuk Islam, gitu ya, begitu dicontohin syahadat udah bubar semua tionghoa ya Kenapa? Karena susah benar ngucapinnya gitu. Ya. Apalagi nuntut harus harus kemudian kemudian tajwidnya benar gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya susah. Mereka pada asal Susah gitu. Nah, yang penting kan kemudian esensi bahwa mereka bersaksi tidak ada yang disembah selain Allah Muhammad itu saja itu dulu bukan mengucapkan dengan tajwid yang benar gitu itu proses berikutnya berikutnya masih jauh gitu tapi ada yang kemudian harus kalau mau sah sahadatnya harus tajwid yang benar nah ini hal-hal yang kemudian kadang-kadang tidak dipahami secara kritis. <laughs> saya kira itu secara umum jawaban ya, Insya Allah. Sudah 14 tahun. Baru 14. ya mungkin eh, buat saya sih, apalagi kita punya anak ya, yang, dan saya sudah mengungkapkan sama dia mau maunya kamu itu bagaimana saya sudah ungkapkan cuma dia masih nggak mau terima bukan nggak mau terima tapi dia ya mudah-mudahan yang mendengar mungkin hmm. mendengar cuman ya belum ada hidayah gitu mungkin uh, jadi uh, eh, pelan -pelan. ya pelan pelan <laughs> pelan tahun <laughs> insyaallah insyaallah tadi ah Nabi Muhammad itu tidak pernah merasa betapa beratnya dakwah sebelas tahun dakwah tidak ada betapa sedikit sekali berislam itu nah ketika Nabi Muhammad sebelas tahun berdakwah merasa akhirnya sia-sia benar, saya susah surah apa ini tidak jago gitu Allah nurunin surah apa surah Nuh di surah hmm. Nuh itu kan curhatnya Nabi Nuh iya. isinya Rabbi ini mulai dan wa ya Allah kuseru kaumku siang dan malam dengan berbagai macam cara kadang-kadang kita satu-satu kadang-kadang bersama-sama kumpul-kumpul mendekati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi kadang-kadang terang-terangan segala itu sudah kupakai Falam yazidhum du'a illa firara. Berapa lama? Nabi Nuh jadi Nabi umur 450. Dia berdakwah sampai umur 950, 400 tahun. 500 tahun itu. Nabi yazidhum du'a illa firara. Kalau saya dakwah malah tambah lari. Saya dakwah malah tambah lari. Gimana? Ya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad baca itu, dalam bulan disebutkan beliau merasa malu Hmm. Apalah artinya 11 tahunnya Nabi itu yang beliau lakukan itu dibandingkan ratusan tahunnya Musa, eh, ratusan tahunnya Nuh itu. Sehingga beliau kemudian semakin terus semangat ya untuk berdakwah lagi berdakwah lagi berdakwah lagi. Jangankan kita. Kita kalau berkaca di Quran itu ya. Musa itu kurang apa coba? Jadi kalau eh, istilah saya di teman-teman kalau mati teman-teman yang mengadakan itu, nggak ada ketua LDK yang nasibnya lebih tragis daripada Musa. Hmm. Musa itu ketua lembaga dakwah yang paling tragis nasibnya. <laughs> Coba bayangkan, dalam sisi modal dakwah yang namanya Musa itu sudah nggak sempurna. Jadi kenapa ada dulu pembahasan kami, kenapa Musa alaihissalam itu nama yang paling sering muncul dalam Quran? Kenapa Musa? Jadi kalau kita counter, itu kita hitung. Nama yang paling sering muncul di dalam Al-Quran itu Musa bukan Adam, bukan Muhammad, bukan yang lain, Musa. Why? Karena Musa itu yang dijadikan oleh Allah untuk melecut Rasulullah supaya bersemangat berdakwah. Menjadi model. Dan kalau memperbandingkan modal dakwah, yang Musa itu ketinggalan jauh dibanding Muhammad. Satu, fisik. Muhammad itu sempurna, penampilannya menarik, wajahnya bercahaya, kalau bicara begitu indahnya, fasih lisannya dengan bahasa Arab paling murni, eh tetap bisa juga menurunkan berbagai macam logat. Saya membayangkan beliau bisa logat Syami, logat Yamani, bisa Hijaz, bisa Najd, bisa Tihama, bisa Yamama. Dan bahkan beliau itu tidak sekali kalimat kalimat itu. Bandingkan dengan Musa. Musa ngomong aja susah. Jadi waktu kecil Musa waktu di dirawat keluarga Fir'aun, Fir'aun pernah sempat khawatir ini jangan-jangan yang didapalin bakalan ngebunuh saya yang ini nih gitu. Lalu kemudian sama salah seorang keluarganya puji aja, satu taruh bara masih menyala, yang satu taruh permata. Coba suruh milih. Kalau dia milih permata berarti dia anak berakal, berarti dia berbahaya gitu. Ternyata Musa datang-datang langsung ambil baranya dimakan lagi gitu. Dan kemudian lidahnya cacat sampai dewasanya sehingga kalimatnya tidak jelas, ngomongnya tidak lancar. Sehingga ketika dia diangkat jadi nabi, jadi rasul, padahal yang namanya rasul itu harus membacakan ayat, yang namanya rasul itu harus berdakwah, menyeru. Apa kata firman, Memangnya Tuhanmu nggak punya orang lain buat diutus ini orang umum aja susah masa aku rasul gitu. Berat. Dua, dalam soal track record, rekam jejak masa lalu. Nabi Muhammad itu sempurna, al-amin, terpercaya, nggak pernah berdusta. Semua orang ngerti dia nggak pernah berdusta. Semua orang ngerti kedermawannya, semua orang ngerti akhlak mulianya, semua orang ngerti dia suka menyantuni fakir yatim semuanya. Jadi kalau dia kemudian tiba-tiba menjadi penyeru kebenaran, itu harusnya orang nggak protes dong. Muhammad layak untuk menyerukan kebenaran karena dia hidup di dalam kebenaran itu sepanjang hidupnya. Bandingkan dengan Musa. Musa itu lari dari Mesir habis bunuh orang. 12 tahun kemudian kembali ke Mesir, jadi nabi. Apa kata orang? Oh ini penjahat yang kemarin lari itu, sekarang datang-datang aku tuh satu Tuhan. Kan benar. Coba Anda bayangkan orang yang pernah punya catatan kriminal, kemudian tiba-tiba menjadi orang yang harus menjadi pendakwah yang kemudian mengatakan inilah jalan kebenaran yang ada bersama. Oh, alangkah beratnya jadi Musa gitu. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu uh, seorang yang kemudian nggak punya utang budi sama musuh, sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama Abu Sufyan, sama Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'ad, Walid bin Mughirah, Uqbah bin Rabi'ah, semuanya dia nggak punya utang budi Nabi itu. Enteng jadi nyampaikan kebenaran gitu. Musa diungkit-ungkit sama Fir'aun, eh kamu waktu kecil kalau nggak dipelihara keluarga kamu udah mati kamu. Kurang ajar sekarang ngajak-ngajak apa ini? Coba bayangkan, beratnya jadi Musa. Yang keempat, Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat setia yang rela mati untuk beliau. Ada Tolha yang jadi tubuhnya perisai ketika beliau diserang sampai 70 luka itu melahirkan darah semua. Tapi dia malah berdoa, Ya Robbi, ikut bidang yang ya dayum satu ya Allah, ambil darahku sampai koridor. Ada Abu Bakar yang semua dikasih pada Nabi, ada Umar yang kemudian membela Nabi, ada Utsman yang hartanya semuanya diserahkan, ada seorang Ali yang kemudian begitu perkasanya membela, ada ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Semua orang-orang pilihan yang ada di sekitar Musa, ada Harun. Harun juga ketika kemudian ditinggal sebentar, kaumnya nyembah patung sapi harus nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Alangkah tragisnya Musa ketika anak buahnya itu yang diselamatkan di apa namanya lautan gitu ya jalan kaki bersih gitu ya kakinya nggak kenapa-kenapa bergolak ombak mereka menyaksikan keajaiban itu bagaimana Fir'aun tenggelam sampai seberang lihat orang yang berhala nggak tahu diri banget kata mereka kok kita nggak punya berhala kayak gitu ya hmm. tolong bikinin satu buat kami Wah, kata Musa, bal antum kau jalur geblak kalian semua. <laughs> Baru aja diselamatin Allah minta berhala buat disembah. Gila, gila, segila gila ya kata Musa. Dan coba bayangin ketika turun, mana dan salwa Allah itu menghadiahkan kepada mereka karena keutamaan Musa hidangan langsung turun dari langit mereka nggak usah susah-susah namanya mana salwa mana itu kalau kita baca tafsir Ibnu Kasir mana adalah makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Waktu kecil ngaji dulu pertama saya bayanginnya es krim. <laughs> Tentu saja es krim surgawi gitu ya dari sisi Allah langsung ditambah salah daging burung panggang. Bayangin makan daging burung panggang sama es krim di padang pasir siang-siang. Udah enak banget kan? Kata mereka, ya Musa, berolah berawatan, wahid Musa. Kalau makannya cuma satu macam, kami gak sabar Kata mereka, Fada'u, maka berdoalah kamu lana untuk kami, rotakan kepada Tuhan. Betapa tidak hormat hormatnya mereka. Sampai diperintahkan berperang pun, diperintahkan berjihad pun, kata mereka, Ithab antawaru buka rabbuka ila ilaha wa Hei Musa, berangkatlah kamu berdua, berperanglah kamu berdua bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk dulu di sini. Tahu beres aja deh. Jadi saya sering menasihati orang-orang yang berdakwah, kita belum ada apa-apa dari Musa. Baca kisah Musa itu jelasnya masih harus belajar yang harus kita lakukan. Kita belum ada apa-apa yang dibandingkan seorang rasul yang kemudian terbatas sekali Allah berikan kepada dia modal untuk berdakwah, itu tugas dakwah yang besar sekali. So, insya Allah, ya, asa, Terus, insya Allah, sedikit demi sedikit. Doakan selalu. Disupport juga saya kira oleh teman. Oke, okay. Pak Bet, ada ya. pertanyaan oleh Tidak ada. Nah, gak ada yang nonton tadi kayaknya. <laughs> Ini ada wah sudah dinas viewer yang di stream. Oke. Okay. Nah, ada UHAMKA UD yang nonton dari Indonesia enggak? Bukan. Ya, Assalamualaikum. Sabar, saya mau tanya Wah, Pak Rafael langsung tanya. Ya. Dengan siapa ini Pak? Pak Rafael. Oh ternyata ikut juga ya Pak, kirain lembur. Kita dapat streaming. Oh iya iya. Eh, Assalamualaikum Pak Rafael. Assalamualaikum Uh, saya mau tanya nih Pak Rafael. uh, sekalian curhat juga. Jadi Eh, jadi begini proses uh, eh, apa uh, halo? Ya, silakan mbak Uh, jadi uh, saya mau tanya uh, apa efeknya kalau bagi suami kalau lebih sering mengalah gitu karena nggak mau bersetegang gitu dengan okay. istri gitu. Oke. Okay. Seperti player <laughs> gitu ya. Iya. Jadi kita berdua ini seumuran gitu. Jadi apa hmm. eh, apa-apa yang hal apa aja gitu yang uh, masalah atau apa gitu kita sel selalu diskusi gitu. Kadang-kadang diskusi itu bisa menghabiskan waktu yang lama gitu. Uh, dan kita kita efek gitu karena lama untuk memecahkan hal yang sederhana kadang-kadang kita jadi suka lama diskusinya gitu okay, nah kadang-kadang saya juga suka lebih memilih untuk kalah aja gitu hmm. jadi uh, ya udahlah biarlah daripada nanti ujung-ujungnya dua-duanya ngotot ya saya kalah aja gitu okay. saya pengen tahu ya, apa efeknya gitu dan apakah yang saya lakukan itu benar atau enggak dan <laughs> nah, demikian proses Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pertanyaan berat lagi. Beratnya juga soalnya saya nanti malam kayak nginep tempat beliau. uh, <laughs> Alhamdulillah Pak Rafael jadi bersyukur ya seumuran ini ini satu eh, keutamaan juga gitu bisa merasa sparing partner yang se sebaya gitu ya. Tahir juga. Oh, juga ya. <laughs> juga ya. Saya malah junior gitu ya. Wah. Saya malah junior. Jadi istri saya dua setengah tahun lebih senior daripada saya. Nah pada kondisi itu eh, bagaimana pola komunikasi yang selama ini eh, terjadi di antara kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Eh, saya kira saya tidak pada tempatnya untuk meramalkan apa yang akan terjadi. <laughs> e, mengalah itu dalam satu sisi adalah e, satu tindakan untuk menghindari konflik, gitu ya, satu tindakan untuk menghindari konflik. Nah, satu tindakan untuk menghindari konflik itu bisa saja bermanfaat, gitu ya. Tetapi bahwa pada satu sisi juga kita perlu untuk menyampaikan seperti apa kedudukan kita agar pasangan kita juga tahu gitu ya bahwa kita sebenarnya punya satu pandangan. Nah, inti yang ingin dicapai dari sebuah kehidupan rumah tangga dengan komunikasi yang harmonis adalah bahwa kita saling mengerti, kita saling memahami, uh, harta seperti apapun nanti keputusannya akan diambil, tetapi kita masing-masing tahu bahwa uh, ini bagian dari cara untuk semakin saling mengenal satu sama lain kalau kita kemudian mengalah terus tanpa kemudian menjelaskan posisi kita gitu ya eh, kita menjadi mungkin dalam pada itu merasa sudah merasa sering kenal padahal ternyata kita tidak saling mengenal bagi saya ada yang tanya loh maksudnya gimana terkena kan sudah ta'arufnya dulu saya itu orang yang selalu menyikapi ta'aruf itu seumur hidup hmm. jangan pernah mengenal jangan pernah merasa hmm. sudah mengenal istri kita jangan pernah merasa sudah mengenal suami kita teruskan perkenalan itu sepanjang hidup sampai nanti kita kenal sempurna itu dari ketika masuk surga sama-sama. Jadi eh, sampai sekarang saya suka taruh sama istri saya, hmm. <laughs> kalau suka bercandaan gitu, memang alhamdulillah suka sama-sama suka bercandaan gitu. lah ketika masuk rumah pulang gitu ya, assalamualaikum salam, ya Allah ada Ikhwan mau masuk ke rumahku, <laughs> kata dia gitu kan ya. Eh, iya kok ada Ikhwan, Ikhwan di rumahku ya siapa ya? Boleh kenalan, yuk masuk kamar kamu. <laughs> Gitu. Ini guyaran-guyaran yang kemudian kita bangun. Jadi eh, posisinya adalah bagaimana untuk nah, istilah populernya bagaimana untuk efektif dan asertif gitu ya. Bagaimana untuk kemudian kita bisa nah, menjelaskan kedudukan kita, tetapi pada saat yang sama juga berkompromi, nyaman bagi semua, menjaga perasaan. Ini ini menjadi sesuatu yang Nah, kita bergaul dengan berbagai macam orang itu karena begitu. Saya ketemu misalnya eh, kadang -kadang apa proses tumbuh kembang e, dan pewarisan nilai dari orang tua itu kan mempengaruhi. Saya punya sahabat, ustadz juga, ilmu jauh lebih dalam dari saya, lulusan yang luar biasa. Arab lagi orangnya gitu. Hmm. Tapi pola komunikasinya ketika awal bertemu, oh saya langsung kenal, oh dia begini begini. Kita ini kadang-kadang sebagai orang Indonesia kan lebih suka cari persamaannya dulu, kemudian belakangnya tapi, <laughs> gitu kan ya. Kita sukanya begitu ya. Tapi kalau beliau enggak, Oh enggak begitu, Ustaz. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak begitu. Ini ternyata kalau ditunggu nanti penjelasannya ujungnya sama. <laughs> Saya juga heran. Hmm. Oh, berarti pola komunikasinya memang seperti itu. Jadi modelnya dia, oh enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, begitu, enggak begitu. Tapi nanti kalau dirunut-runut ujungnya, ya berdua, masa <laughs> Masih kadang-kadang begitu. Tetapi, tetapi ini, ini, ini, ini kemudian adalah Abah, abah. Gak ngerti ya? Oh, jadi ini ini sama aja akhirnya gitu. Ya ini pola komunikasi. Jadi mengenali pola komunikasi ini juga menjadi satu poin penting. Dia modelnya gitu. Dia memang menonjolkan konflik dulu, baru nanti ujungnya sebenarnya nggak masalah gitu. Nah yang seperti ini memang kita perlu lingkungkan dulu, belok dulu gitu nggak masalah. Nanti ketemu nanti juga apa gitu. dua eh, ah, saya tidak bisa kemudian mendapat gambaran mungkin sehingga kemudian juga saya bisa memberikan feedback yang tepat ya eh, mengalah itu eh, dalam bahasan-bahasannya kita kemudian nanti harus eh, diperhatikan apakah kemudian eh, perbedaan pendapat kita itu dalam bahasa Arab ada istilah eh, istilah tanawu ada istilah istilah istilah tadud ada istilah tanawu artinya perbedaan variatif tetapi ada perbedaan konfrontatif nah kalau perbedaannya variatif kadang-kadang kan kita mudah sebenarnya menyikapi untuk di, dikompromikan diambil sisi baiknya masing-masing dimusyawarahkan gitu ya. nah kalau perbedaannya konfrontatif sehingga kalau suami istri nggak mungkin perbedaannya konfrontatif biasanya perbedaan itu variatif saja perbedaan dalam memandangnya kemudian menghadirkan solusi apa gitu. Nah maka yang di situ yang ada adalah apa yang disebut sebagai musyawarah. Musyawarah itu bahasa Arab yang indah, bahasa Arabnya eh, orang-orang uh, menyuling madu itu syurtu al asal. Aku menyuling madu. ya uh, sudah bagus, jelas-jelas begini bermanfaat masing-masing artinya ada pengakuan bahwa masing-masing bagus kok gitu cuman kita kemudian perah bersama-sama ungkapkan bersama-sama sampaikan juga bersama-sama aku mendengarkan kamu kamu mendengarkan aku untuk apa untuk kita formalisikan yang paling nyaman jadi saya kira eh, ada baiknya juga Pak Rafael untuk kemudian kita membangun aturan main bagaimana kita berdiskusi eh, menyelesaikan masalah itu bangun aturan lain bagaimana kita berdiskusi dengan masyarakat. Kalau saya dulu di eh, ajari oleh guru saya Ustaz Muhammad Fazil Atin, hmm. malah pertama itu di antaranya yang termasuk yang harus dibahas adalah eh, ada kisah tentang sahabat juga ini tuh. Itu membahas sampai istri tanya sama suami kamu hmm. eh, teman-teman yang kamu sukai siapa saja, mana yang harus kemudian eh, kalau dia datang saya memberikan pelayanan kelas A gitu di nasi makannya <laughs> juga beda ini hmm. juga beda ini juga beda mana yang kelas B mana yang kelas C hmm. kamu gitu ya uh, uh, sukanya kalau dalam keadaan seperti ini aku harus bagaimana kalau pas kamu marah aku harus bagaimana gitu ya. kalau pas uh, kamu lagi apa namanya ada masalah aku harus bagaimana itu dibahas dulu ada sahabat itu malam pertama pernikahannya habis untuk bahas begitu <laughs> untuk apa? Untuk bahas. Jadi kalau aku lagi marah, sebaiknya kamu ngapain? Kalau kamu lagi marah, sebaiknya aku ngapain? Karena kadang-kadang e, kalau seperti ini dilatih dengan baik, insya Allah bagus gitu ya. Nah, misalnya ada kesepakatan. Kalau kamu lagi marah, gitu ya, aku akan begini. Saya dengan istri punya kesepakatan. Kalau istri saya marah, gitu ya, kesepakatannya adalah saya akan gitu ya, lebih proaktif dalam uh, ngurusin rumah. Itu kesepakatan dengan istri saya. Kalau istri saya marah, yang harus saya lakukan adalah kalau lihat piring kotor segera cuci. Hmm. Gitu ya. Kalau lihat rumah berantakan segera bereskan. Kalau lihat uh, ada bagian yang kotor harus segera saya bersihkan. Ada yang belum disapu saya sapu. Ada yang belum dirapi-rapikan saya rapikan. Itu kesepakatan. Tidak mau. Gitu ya. Jadi kalau dia marah, apa yang harus saya lakukan? Oh, yang saya lakukan adalah membereskan rumah. Dan itu ternyata karena kesepakatan gitu ya <laughs> dia itu selalu ngaku aku tuh pengen marah lama ya sama kamu tapi <laughs> gagal kata dia <laughs> aku pengen marah lama ya tapi gagal jadi eh, kesepakatan-kesepakatan itu itu sesuatu yang penting contoh kalau eh, saya marah sama istri maka tindakan saya adalah ini jadi untuk difahami kalau aku lagi marah sama kamu aku tidur nah jangan diganggu gitu ya nanti biasanya bangun tidur sudah sudah selesai parah iya. gitu. lapar <laughs> dan dia kemudian ternyata memang berinisial seperti itu nyiapin masakan yang kesukaan gitu ya banyak kesukaan gitu ya kebetulan kesukaan uh, kami yang kemudian belum bisa ditularkan kepada yang lain itu kalau minum teh tehnya Earl Grey gitu <laughs> contoh gitu ya jadi bagaimana kemudian ini ini kesepakatan kesepakatan semacam ini perlu dibangun banyak orang yang ketika mereka tidak punya kesempatan kesempatan seperti itu sehingga mereka tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan dengan lebih efektif dan efisien jadi kesepakatan ini demi efektif dan efisien ketika terjadi persoalan nah ini ini ini, ini contoh sendiri soal mengalah tadi ya uh, mungkin tata dulu pertama tata dulu mekanisme seperti apa yang kita bangun dalam musyawarah gitu ya <clears throat> kalau misalnya selama ini cenderung selalu mengalah, ya minta untuk selanjutnya kesempatan pertama menyampaikannya adalah suami. Istri silahkan mengkritisi apa yang disampaikan suami. Lalu nanti istri menyampaikan apa pandangannya, suami boleh mengkritisi istri. Ah, masing-masing biar sampai pada titik kesadaran pendapatku itu ya bagus sih tapi ada kelemahannya gitu. Masing-masing punya kesadaran itu sehingga nantinya mudah rebutan, rebutan mendahulukan gitu. Sampai kalau itu guru saya yang di eh, Muhammad Jajar Istiqlal berikan di antara kek dan pernikahan itu adalah bukan salah maaf ya mas aku yang salah enggak eh, aku yang salah aku masih yang salah hmm. aku itu yang salah maaf ya aku salah nah, kalau sudah seperti itu insya Allah <laughs> indah gitu <laughs> oke ya gitu uh, <laughs> ya alhamdulillah uh, eh, 108 mungkin pertanyaan singkat nih Pak Nurul mungkin jawabannya singkat ya dilanjut mungkin uh, minggu uh, besok insya Allah ini mungkin terkait dengan yang kemarin uh, ada pertanyaan ya dari Pak Nurul yang kemarin oh iya, ya doa ya doa oh jadi takut berdoa Pak takut salah ngomong jadi tidak baik okay. secara spesifik yang kemarin mungkin yang apa minta tentang usaha <laughs> iya, iya, oke oke sih Uh, maka bagi kita lebih utama berdoa dengan apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ayat, dicontohkan Nabi dalam hadis, itu doa-doa yang lebih utama untuk kita ucapkan. Meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berbagai macam seginya. Minta spesifik itu diajarkan oleh para nabi dan para rasul kalimatnya tidak spesifik meskipun masuk hati spesifik hmm. uh, contoh uh, kemarin ya Nabi Musa mintanya makanan sebenarnya tapi hmm. dia berdoa tapi ini makan saya ini fakir Yunus ketika itu menyadari kesalahan dan pengen uh, memperbaiki kesalahan itu tapi yang dia minta adalah ilahilah ilaha itu hmm. uh, ada lagi uh, doanya Zakaria ketika minta anak dia tidak kemudian mengatakan ya Allah karena kepada ku anak tetapi Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian hmm. di dalam kehidupan ini. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Ini kan beliau-beliau itu mengajarkan doa-doa yang maksudnya spesifik. Cuman di dalam ungkapan kalimat dia tidak spesifik. Artinya ini ketawa doa ini rendah hati. Maka bagi kita silahkan Pak, jadi belajar, kita berdoa kepada Allah, uh, utamakan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, utamakan doa-doa yang diajarkan di dalam sunnah, dalam hadis. Eh, doa-doa Nabi Muhammad banyak sekali kepada kita misalnya. Mintanya itu hidup eh, apa ya yang sejahtera enak gitu ya. Tapi doanya Nabi Muhammad, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. Itu kan indah sekali. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku Ya Allah, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang ke sana aku akan menuju. Jadi, itu kan sebenarnya mintanya uh, spesifik minta sesuatu yang kemudian uh, biar nyaman semuanya di dunia di akhirat gitu ya. Tetapi kemudian kalimatnya adalah perbaikilah agamaku, perbaikilah dunia, perbaikilah akhiratku. Jadi itu saran saya kalau <laughs> jadi takut berdoa meskipun tidak dilarang berdoa itu Eh, dengan bahasa kita, dengan ungkapan kita dan sebagainya. Tetapi catatan pertama lebih utama dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah juga oleh Allah dan Al-Quran. Ada doa, <laughs> ada orang itu pernah tanya kepada Rasulullah, kita diajarin doa, yang doa itu meliputi semua kebaikan. Lalu doanya diajarkan oleh Nabi kepada dia. <laughs> Itu doanya oleh Allahumma inni as'aluka masa'alaka bihi rasuluka e, masa'alaka bihi nabiyuka wa ibaduka solihin wa hmm. a'udzu bika mimma ya'udzu bihi nabiyuka wa ibaduka solihin doanya diajarkan oleh Nabi kepada sahabat ini kalau saya pengen berdoa ya Rasulullah tapi nggak usah panjang-panjang dapat semua kebaikan gimana caranya <laughs> ada orang pengen berdoa pendek saja bisa dapat semua kebaikan apa yang diajarkan Nabi kepada dia Allahumma ini as'aluka ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu masalaka bihi nabiyuka apa yang diminta oleh nabimu <laughs> wa batu solehin dan hamba-hambamu yang soleh wa a'udzubika dan aku memohon perlindungan kepadamu mimma dari apa-apa yang wudubihi yang meminta perlindungan kepadanya tentangnya uh, eh, nabiuka nabimu Ibu juga saling dan hamba-hamba yang soleh. <laughs> Jadi ini memang eh, zaman sahabat juga sudah lucu-lucu gitu ya. Tidak ada sahabat yang minta kepada Nabi, ya Nabi, ajarkan saya doa ringkas tapi dapat semua. <laughs> Jadi kalau meminta tadi, Allahumma ini as'aluka ma sa'alaka nabi Yuka wa juga saling. Ya Allah, aku minta kepadamu apa yang diminta oleh nabimu dan apa yang diminta oleh hamba-hamba yang soleh. Sudah dapat semua. <laughs> Ini contoh Pak Nurul mudah-mudahan menjadi ya, pelajaran bagi kita. Insya Allah, tetaplah berdoa, tetaplah bermesra dengan Allah. Insya Allah, Allah itu maha mendengar, Allah maha dekat dengan kita. Ya,